Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyidati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah Wa man yudlil fala hadiya lah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwati rahmatullah InsyaAllah kita lanjutkan kajian rutin kita Dan insyaAllah pada hari ini kita sampai jam 8.45 Karena nanti setelah itu ada daurah di Masjid Rahim Mata dan insya Allah saya nanti juga akan menghadirinya. Insya Allah kajian kita pada pagi hari ini sirah Nabi Muhammad SAW yaitu dari kitab Rawdatul Anwar di Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman al Mukalafuri yang lalu kita telah sampai hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Beliau sudah meninggalkan kota Mekah dan beliau telah berada di Gua Saur. Bagaimana strategi yang telah direncanakan sebelumnya? Beliau tinggal di sana selama tiga malam bersama sahabat setianya Abu Bakar Romyomong Ta'alamu dan hampir-hampir orang-orang kafir bisa melihat keberadaan beliau di dalam gua sampai sahabat Abu Bakar merasa bersedih karena mengkhawatirkan Rasulullah Wasallam Kemudian oleh beliau dihibur, Ma bernuka ya Abu Bakar fitnainillahu talituhuma la tahzan innallaha ma'ana. Bagaimana perasaan kamu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang Allah menjadi pihak ketiganya? Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita sampai di sini yang lalu dan sekarang kasihan yang baru lagi. Qala Syekhul Musannif Rahimahullah taala fit di ilal Madinah. Berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya perjalanan menuju Madinah. Setelah tiga malam belajar di Kuatur, sekarang perjalanan menuju Madinah. Bagaimana rencana semula? Wa fi lailatil itsnaini ghurrata rabi'il awal sanatal wahidah min al-hijrah جاء الدليل عبد الله بن أريكب الليثي بالراحلتين إلى جبل ثور حسب الموعد pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Penunjuk jalan yang telah ditentukan yaitu Abdullah bin Quraikid Al-Laidi datang ke rumah Zaur dengan membawa dua onta yang telah disediakan. Jadi bagaimana rencana sebelumnya, sekarang Abdullah bin Quraikid datang setelah tiga hari. Datang ke sana dengan membawa onta yang telah dipersiapkan dua ekor onta. Farta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakr wa sahibahuma Amir bin Muhayrah. Lalu berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar dan keduanya ditemani oleh Amir bin Muhayrah. Abdullah bin Ulaikid agamanya Allah dia masih musyrik ya. Kalau Amir bin Fuhairah itu dia pak Pembantunya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala Jadi mereka sekarang berempat penunjuk jalan Abdullah bin Fuhairah Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala ditemani oleh Amir bin Fuhairah. Mereka berempat. Wasalaka bihim ad-dalilu fi tijahil janubi Yaman hatta ab'ad thumma tajaha ila al-gharbi nahwa penunjuk jalan Abdullah bin Uraikib membawa mereka berdua atau mereka semuanya yaitu melalui jalan dari arah selatan jadi mereka tidak melewati jalan yang biasanya Mencari jalan alternatif yang jarang dilalui oleh orang Supaya tersembunyi keberadaan mereka Jadi yang ditempuh adalah jalan selatan Yaitu jalan mengarah ke Yaman Walaupun lebih jauh tidak mengapa Kemudian mereka mengarah lagi ke arah barat Yaitu di pinggir Laut Merah Kemudian mereka mengarah lagi ke arah utara yang dekat dari pantai juga dan mereka semuanya menempuh jalan yang tidak yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Jadi di sini ikhwan wa akhwati bahwa mereka menempuh strategi yaitu mencari jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia, sehingga mereka lepas dari perhatian masyarakat sekitar dan mereka pun berhasil ke Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berangkatnya kapan? Pagi, sore atau malam? Jadi malam hari ya, berangkatnya malam. Wa wafalu as-sayratil kallaila thumma an-nahar ila nisfihi hatta qalat tariq فاستراح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت ظل صخرة mereka terus melanjutkan perjalanan pada malam hari itu Kemudian sampai pertengahan siang berikutnya sehingga jalanan sepi. Allah ya, dari semalam untuk berjalan disambung lagi sampai pertengahan siang. Yang diharapkan jalanan masih sepi. Kemudian setelah itu baru Rasulullah sederhana beristirahat di bawah naungan batu tahtasil ikhrok di bawah naungan batu besar istirahat. Kemudian واستكشف أبو بكر ما حوله وجاء راع فاستحلب منه أبو بكر فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سقاه حتى رضي ثم ارتحلوا Jadi Rasulullah istirahat di balik di bawah naungan pohon besar sedang sahabat Abu Bakar melihat-melihat di sekitarnya melihat, mengamati sekitarnya dan ternyata saat itu datang seorang penggembala lalu sahabat Abu Bakar meminta daripadanya susu. Di peras susu itu tatkala Nabi Muhammad SAW telah bangun, beliau diberi minum dari susu tersebut oleh sahabat Abu Bakar sampai Rasulullah Ridho, kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Jadi di sini menunjukkan betapa kemurahan orang-orang dahulu kepada Ibnu Sabi. Jadi kalau ada orang dalam perjalanan, mereka demikian murah menghadapinya. Termasuk di sini ketika mereka meminta susu dipersilahkan, bahkan memerah sendiri. Lalu diperah oleh dalam Abu Bakar dan diminum oleh Rasulullah SAW. Kemudian tentu saja beliau sampai puas, kemudian berangkat lagi. Selanjutnya wa fil yaumil marra bi qaimatayn ummi ma'bad wa kanat fil fi nahiyati qadim atau qudain ala bu'di nahwi 130 km min Makkah. Kemudian pada hari kedua, hari berikutnya perjalanan terus di sini tampak oleh kita betapa perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Perjalanan satu hari, satu malam, ditambah lagi hari berikutnya. Kemudian pada hari berikutnya mereka terus mengadakan perjalanan dan mereka melewati kemahnya Ummu Ma'bad di daerah Musallal yaitu di dekat Qadid yang kurang lebih jaraknya 130 km dari Mekah. Fasa hal indaha syai'un fa'tadarat 'anil qiram wa akhbarat anna syaa'a أي ay ba'idatul mar'a wal kalam Lalu keduanya Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar bertanya kepada Ummu Ma'bad apakah mempunyai sesuatu. Jadi mungkin mereka membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Apa ada sesuatu? Wahai Ummu Ma'bad, Anda memiliki apa? Kemudian ternyata Ummu Ma'bad seorang wanita ini meminta maaf karena tidak bisa menjamu tamu-tamunya. Tidak bisa menjamu tamu. Dan memang ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah termasuk kebiasaan orang jahiliyah itu adalah menjamu tamu. Walaupun mereka jahiliyah tapi mereka tetap menjamu tamu. Mereka minta maaf tidak bisa menjamu tamu, bahkan Ummu Ma'bad memberitahu kalau kambingnya itu aziz itu kambingnya jauh dari tempat dikembalakan kambing dan jauh dari rumput-rumputan. Jadi kambingnya itu jarang makan, kambingnya kurus kering, tidak mempunyai susu. Wakana fi janibil khaymati syatun khalafaha juhdu an qati'il ghanam walam takun fiha qatratun min laban. Dan ternyata di samping kemah itu ada seekor kambing yang kelihatan payah tidak seperti kambing pada umumnya Bahkan kambing itu tidak mempunyai susu setetes pun Jadi tidak punya susu setetes pun Kambing yang ada di samping kemahnya Ummu Ma'ban Fastazana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liyahlubaha falamma halabaha tarat bil labani hatta ta'aminhu ina'un kabirun yahmiluhu rahdu bi masyaqqatin. Lalu Rasulullah SAW meminta izin pada Ummu Ma'bad untuk memerah susunya. Ummu Ma'bad ini heran. Ini kambing kudu kering tidak ada susu setetes pun. Tapi Rasulullah minta izin untuk memerah susunya. Akhirnya disentuh oleh beliau dan ternyata susu itu ketika diperas langsung mengalir demikian deras sehingga memenuhi bejana yang sangat besar yang penjara itu hanya mampu dipikul oleh beberapa orang itu pun dengan kesulitan Allah Akbar inilah antara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kambing yang kurus kering oleh beliau di perang susunya ternyata memancar bahkan memenuhi bejana yang sangat besar yang dipikul oleh beberapa orang dengan keberatan Inilah ikhwan wa akhwati rahimahumullah di antara mukjizat Rasulullah SAW dan ini bukan yang pertama kali. Dahulu ketika beliau tinggal di rumahnya Abu Talib, beliau Abu Abu Talib dalam keadaan miskin menjadi cukup binatang-binatangnya yang kurus menjadi gemuk itu berkat Rasulullah SAW. Memang Rasulullah itu barokah, barokah dalam segala hal. Khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu fataqahu ummu ma'bad hatta rawiyat thumma taqa abahu, hatta rawaw thumma shariba thumma halab ala fihi thaniyan hatta mala'a al-ina'a wa tarakahu 'indaha wa tahalu fataqahu ummu ma'bad jadi Rasulullah memberikan minum kepada ummu ma'bad jadi yang tadi tidak ada tentunya sekarang malah ummu ma'bad diberi minum oleh Rasulullah SAW sampai Ummu Ma'bad merasa kenyang dengan meminum susu itu. Kemudian beliau Rasulullah SAW memberikan minum kepada para sahabatnya sampai mereka kenyang semua dari minum itu. Kemudian beliau sendiri yang meminum. Kemudian setelah selesai minum semuanya sampai puas, Rasulullah SAW memeras kedua kalinya dan beliau memenuhi semua bejana yang ada, dipenuhi semua bejana yang ada, kemudian ditinggalkan di sana dan beliau berangkat kembali. Jadi di sini ikhwan wa khawatirlah rahimakumullah ada beberapa faedah yaitu pertama-tama isbat adanya mukjizat bagi Rasulullah SAW. Mukjizat atau ayat adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi dan para rasul dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kandungan yang bisa kita ambil di sini adalah tentang keutamaan umum mahfad itu kedermawanannya. Kemudian yang bisa kita ambil dari potongan ini bahwasanya seseorang itu boleh memakan atau meminum sampai kenyang, tapi tidak menjadi kebiasaannya. Dan itu dilakukan sekali-kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, ma malaka ibnu adam wi'aan sarran min qabli bi hasbi ibni adam lumaimat yuqimna qulbahu fa in kana la budda fa tulutun li ma'amihi Tiadalah seorang anak manusia memenuhi sebuah tempat yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya Cukuplah bagi manusia itu beberapa suapan saja untuk menegakkan punggungnya sekitar 3 sampai 9 suapan. Kalau terpaksa mau ditambah, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Ini yang normal. Dan ini merupakan kualitas ilmu kesehatan sampai para dokter mengatakan kalau ilmu ini diamalkan, maka para dokter akan tutup prakteknya karena tidak ada lagi orang sakit. Namun boleh sekali-kali kita makan sampai kenyang, minum sampai kenyang boleh. Sebagaimana riwayat ini juga di riwayat yang lainnya, ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat dalam keadaan sangat lapar, lalu dijamu oleh salah seorang Ansor dengan diberi minum susu. Rasulullah SAW mengajak semua ahli surga untuk mengikuti. Sahabat Abu Hurairah mendapat kehormatan untuk memberi minum mereka susu. Setelah semuanya selesai minum, kemudian Rasulullah SAW ditawarkan oleh Abu Hurairah, silakan anda ya Rasulullah. Beliau mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, Ihrom, kamu dulu yang minum. Sahabat Abu Hurairah minum. Kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Ihrom, eh, kamu minum lagi. Kemudian Rasulullah SAW minum lagi. Lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Ihrom, eh, kamu minum lagi. Sampai Abu Hurairah bilang lap nasib makanan Tidak ada tempat lagi ya Rasulullah Jadi benar-benar penuh perutnya Ini antara dalil bahwa kita boleh sekali-kali Makan dan minum sampai kenyang Mungkin ketika makanan itu lagi yang termasuk kita suka Atau mungkin kita diundang orang Sekali-kali Jadi yang bagi yang makannya banyak punya dalilnya hmm. Kemudian وجاء زوجها فتعجب حين رأى اللبن وسألها عنه فأخبرته الخبر ووصفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مفرقه إلى قدمه ومن كلامه إلى أقواره وصفا دقيقا جدا Kemudian setelah itu datang suaminya Ummu Ma'bad. Jadi tadi tidak ada suami ya. Berarti tadi juga ada dalil bahwa kita boleh berbicara dengan wanita kalau aman dari fitnah, aman dari fitnah. Boleh berbicara dengan wanita kalau aman dari fitnah. Kemudian tentu saja dengan menjaga pandangan, menjaga kehormatan dan itu sudah dilakukan oleh para ulama termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau sering ditunggu oleh wanita di depan pintu masjid. Mungkin wanita itu ada masalah, Lalu berbicara dengan beliau Menjauh, bertuah-tuahan Dan kita melihat dari jauh Berbicara, mungkin wanita menyampaikan masalahnya Dan beliau menjawab Boleh Yang jelas aman dari fitnah Kemudian Ternyata suaminya datang Suaminya heran Melihat susu yang sedikit banyak Semua bejana penuh dengan susu Lalu sang suami tanya kepada istri tentang hal tersebut Lalu istrinya Ummu Mahbad memberitahu tentang kejadian yang baru saja. Dan juga Ummu Mahbad menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki, pembicaraannya dan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dengan persifatan yang sangat mendetail. Jadi Ummu Mahbad cerita semuanya sifatnya orang yang seperti ini, dahinya, rambutnya, semuanya lengkap jelas cara bicaranya. Pokoknya Abu Makbar? lalu berkata Abu Makbar. siapa Abu Makbar ini? Ya suaminya Abu makbar. Kalau ada Abu makbar, ada Abu Makbar. Suaminya Abu Makbar berkata, Hada wahai sahibu Quraisy. Laqad hamantu an ashabahu wa la af'alanna in wajatu ila dzalika sabila." Lalu sang suami mengatakan, demi Allah, orang inilah yang dicari oleh Quraisy. Untuk aku ingin untuk menemaninya dan aku akan melakukan hal itu kalau aku mampu melakukan ke itu. Jadi aku mampu janji, aku akan menjadi sahabatnya kalau aku bisa melakukan hal itu. Ini adalah dalil kebaikan tentang aku mampu. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, wa fil yaumit tsalits pada hari ketiga. Subhanallah ya, perjalanan terus. Perjalanan terus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sami'a ahlu Makkah sautan bada'a min asfaliha wa marra hatta faraja min a'lahu wa tabi'uhu falam yarau syakhsahu yaqul pada hari ketiga penduduk Makkah mendengar suara yang suara itu muncul dari arah bawah Mekah dan terus suara itu ada sampai dari arah atas Mekah. Jadi di segala penjuru Mekah ada suara. Mereka mengikuti arah suara itu, namun ternyata mereka tidak mendapatkan siapa yang mengatakan. Hanya ada suara saja. Apa isi suara itu? Isinya adalah empat bait syair. Jazakallahu rabban nasi khairan jazaihi رفيقين على قيمتي أم معبد هما نزلا في البر وارتحلا فيه وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وتؤدى لا ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين في مرقة yang mana isi dari empat ayat ini memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang menyertai beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga dipuji-puji kakek-kakek Rasulullah dari dalam dalam karena kehormatan mereka dan juga dicela suku-suku yang memusuhi dan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suara yang keluar di Mekah suara siapa wallahu a'lam kemudian Tumaram Mada wadah Khadidan atau Qudaidan Tabi'ahuma surah bin Malik bin Syu'jam al-Madladi ala farasin lahu tam'an fi jahidati Quraisy. Tatkala keduanya telah sampai di daerah Qadis atau Qudes, keduanya diikuti oleh Suramah bin Malik bin Syu'kam al-Madladi. Apa namanya? Suramah bin Malik ya, diikuti. Waktu itu Suramah bin Malik mengendarai kudanya dan mengejar mereka berdua dengan harapan dengan harapan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh orang Quraisy. Apa hadiahnya kemarin? Hadiahnya menangkap satu orang dapat apa? 100 ekor onta. Dua orang 200 ekor onta ditangkap hidup atau mati. Ini Suromo berbayang mendapatkan 100 atau 200 ekor onta فلما دنا minhum asara bihi faratuhu hatta farra anha. Ternyata ketika Suraqah bin Malik telah mendekati mereka, kudanya terpeleset sehingga dia jatuh. Subhanallah. Ini juga di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dekat kudanya terpeleset. ثم قام واستقسمت الأزلام يضرهم أم لا فخرج الذي يقرأ Kemudian bangkit lagi Surah bin Malik dan dia mengundi nasibnya dengan anak panah. Jadi mereka tak mengundi nasib dengan anak panah ya. Saya membahayakan mereka atau tidak. Saya kejar mereka atau tidak. Tapi Surah ini inginnya kejar. Cuma coba-coba aja dengan anak panah diundi. Ternyata undian yang keluar Jangan mengejar mereka. Yang tidak disukai malah keluar. Apakah dia taat kepada undian tadi itu? Apakah dia taat kepada keyakinan jahiliyah tersebut? Walakinnahu asal azlam warakiba hatta idha dana minhum bihaitsu yasma'u kira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wa huwa la yaltabit wa Abu basrin yuktiru liltifat sifat taqat yada faratihi fil ardh hatta balagha tarfatain wa farra'anna Setelah kemudian yang keluar yang tidak disukai, ternyata surah ini berangkat juga. Jadi kemudian tadi didurhakai. Keyakinan jahiliyah didurhakai, berangkat juga. Berangkat sampai dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi Yang mana kira-kira sudah mendengar bacaannya Rasulullah. Kalau Rasulullah baca sesuatu dengar, itu dekat sekali ya, sangat dekat. Sementara Rasulullah SAW tidak menoleh, dia dengan tenang jalan terus. Sahabat Abu Bakar yang banyak menoleh, takut mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar ini kalau Rasulullah di depan, itu kadang di belakang. Takut jangan-jangan musuh memegang dari belakang. Kadang Abu Bakar pindah ke depan, jangan-jangan musuh menghadang dari depan. Akhirnya ternyata setelah sangat dekat, kedua tangan kuda tersebut terperosok sampai kepada lututnya dan Surokoh pun jatuh lagi. Ini juga di antara mukjizat Rasulullah SAW di antara kandungan yang paling mendalam dari kisah ini <clears throat> kalau kita berada di atas jalan kebenaran kita ikhlas kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala pertolongan Allah itu pasti datang pertolongan Allah pasti datang Siapa yang hendak mencelakai kita Siapa yang hendak merusak kita Menghalang-halangi jalan dakwah Pasti mereka itu akan Dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mereka itu juga akan dicelakakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini bukan kejadian betulan Tapi ini benar-benar bukti penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Ihfadillaha Ihfadillah Idan ihfadillaha tajidhu tujaham Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, kamu mendapati Allah berada di hadapanmu. Kalau kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, bertakwa kepada Allah, menjaga hukum-hukum Allah, batas-batas Allah, pasti Allah menjaga kita. Bahkan ada kisah yang sangat menarik. Seorang yang bertakwa kepada Allah oleh seorang penguasa ditangkap. Ditangkap oleh seorang penguasa yang dolim dia berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar qala qala Rasulullah ditangkap oleh penguasa yang zalim kemudian dijebloskan ke dalam penjara di dalam sel itu telah disediakan macan-macan yang kelamaran macan-macan yang kelamaran yang diharapkan ketika dia masuk di dalam sel tersebut langsung dimangsa oleh macan-macan dan dia pun habis sudah dijebloskan di dalam sel Ternyata yang dilakukan di dalam sana itu dia sholat Dia sholat dengan khusyuknya <clears throat> Nah mereka mengintip dari balik Ternyata mereka mendapatkan Macan-macan yang kelihatan lapar dan sangat kuat. Itu malah menciumi orang tersebut Diciumi orang itu Akhirnya mereka heran Kemudian orang itu disuruh keluar dari sel Dan mereka tanya apa yang terbayang di benakmu ketika kamu berada di tengah-tengah macan itu? Apa kata dia? Bukan dia takut. Yang terbayang di benak dia, air liurnya macan ini najis atau tidak? Soalnya dari tadi dia menciumi saya terus. Saya kena air liurnya, najis apa enggak ini? Subhanallah. Inilah ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Yakin. Jadi kita jangan pernah ragu Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering diungkapkan di surat as Mereka-mereka orang Allah dijadikan para nabi, para rasul, para imam karena mereka punya dua sifat dasar, as-sabr wal yakin. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina Saya pun Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengomentari ayat ini beliau mengatakan bisabru Bisabri tanalu ma turid wa bittaqwa yalilu lakal hadid. Dengan sabar yang kamu inginkan akan tercapai, dengan takwa besi menjadi lunak. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, di sini kudanya tersungkur yang kedua kalinya. Tuma zajaraha fanahaqat falam takat takruju yadaiha falam mastawat qa'imatun Kemudian kuda itu dihardik Lalu bangkit Walaupun hampir-hampir tangannya tidak bisa dikeluarkan lagi Sampai akhirnya kuda itu berdiri dengan tegak Dan mengeluarkan debu yang demikian banyak Seperti asap pada di langit Pas takta mabil bahwa raja jalladi yakrah Lalu dia bersumpah lagi mengundi nasibnya dengan anak mana Ternyata yang keluar yang tidak diinginkan Yang keluar adalah jangan dikejar Rasulullah Wasallam. Jadi di sini selalu mengundi nasib Dan ini termasuk bagian daripada syirik Bagaimana sabda Rasulullah SAW Man ataka dinan aw ma'aman Fasa'alahu an syai'in Lam tufban lahu salatun arba'ina yawman Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal Dia bertanya saja Maka tidak diterima sholatnya 40 hari Datang saja bertanya saja Kalau dia membenarkan ucapannya Maka dia telah kufur terhadap ajaran Rasulullah SAW Bagaimana dalam hadis sahih Man hinan awaraban Fakot damahu bima yakul Fakot kamara bima unzila ala Muhammad SAW dan mengundi nasib dengan anak panah juga telah diharamkan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya innamal khamru wal maisiru wal antabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun jadi Islam ini bukan agama ramalan bukan agama mengundi nasib kenapa dilarang dalam Islam karena amal-amal seperti ini itu membuat kita tidak yakin dengan yang kita lakukan Islam mengajarkan kita yakin. Kalau baik, yakin, mantap, bismillah, tawakal. Kalau ragu-ragu baik atau tidak, bukan mengundi dengan anak mana, tapi kita melakukan apa? Istiqomah. Kita ambil air wudhu, kita salat dua rakaat, dan kita berdoa dengan doa istiqomah. Kalau baik, minta dilancarkan. Kalau tidak baik, minta digagalkan dan diganti dengan yang lebih baik lagi. Kemudian setelah dia mundi dengan anak panah ternyata yang keluar yang tidak diinginkan, yang keluar adalah jangan dikejar mereka. Wajahalahu rohun alimun. Akhirnya surah ini pun ketakutan. Masuk dalam dirinya ketakutan yang hebat. Takut sekali. Ini juga di antara mukjizat Rasulullah SAW. Wa aima anna amra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sayadhal. Fanadahum bil aman dan Turamah yakin bahwa Rasulullah telah pasti menang. Acara yang dibawa beliau pasti menang. Lalu akhirnya Turamah berteriak memanggil mereka meminta keamanan. Sudah, kita damai saja. Aman, saya nggak akan mencari kamu, nggak akan tangkap kamu. Kita aman-aman saja. Tolongahum antarjahum. Lalu mereka pun berhenti dan walaupun dan surokoh datang kepada mereka. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قررته قريش وما يريد به الناس Lalu Surah memberitahu Nabi Muhammad SAW tentang keputusan yang telah diambil oleh Quraisy dan apa yang diinginkan oleh manusia. Diberitahu semua orang lagi ngejar Anda karena mereka mengharapkan mendapatkan hadiah dari sayembara tersebut. Wa aradu alaihi zadu zad wal mata' فلم yakhud منه شيئا وطلب منه أن يخفي أمره عن الناس Lalu Surah bin Malik menawarkan kepada beliau bekal, menawarkan kepada beliau barang-barang. Ternyata beliau tidak mau mengambilnya sedikit pun dan beliau hanya meminta kepada Surah bin Malik untuk menyembunyikan perkaranya dari manusia. Beliau ditawarkan mau ini mau itu nggak mau semuanya. Beliau hanya minta satu, kamu sembunyikan masalah ini. Jangan cerita-cerita kepada siapapun. Kemudian wastaqtabahu surafatu kitab aman. Fa'amara Amira ibn Buhaira fakatabahu fi adim. Lalu surafah meminta supaya dituliskan perjanjian keamanan. Saling memberi keamanan, saling menutupi, tidak saling membongkar. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya di Adim nanti itu di kulit ya. Jadi dulu kalau ada di kulit atau di daun-daun pelepah daun kurma. Wa ra'atu rawatu faqala liman wajadahu min qalab qad istafraktu lakum al-qadara qad ufitum ma hahuna hatta arja'ahum. Kemudian Suraka pun pergi lagi. Pergi pisah dengan mereka. Kalau Suraka bertemu dengan orang-orang yang mencari mereka, maka Suraka mengatakan, aku telah mewakili kamu. Tidak perlu lagi kamu mencari mereka. Akhirnya mereka pun jadi pulang. Udah aku sudah mewakili kamu, sudah mencari tidak ada. Aku sudah mewakili kamu. Jadi aku sudah mewakili kamu, percuma saja kamu mencari mereka. Akhirnya mereka pulang. Ini antara bukti kesetiaan Surah bin Malik dalam memenuhi perjanjian tersebut dan itulah ikhwan wa akhwat fillah di antara sifat orang mukmin kalau janji, kalau sepakat dia tepati janji, dia setia dengan kesepakatan. Karena di antara sifat orang munafik bagaimana kita kenal ayatul munafiqi salat idza dan kadzab wa wa wa'ada akhlak, wa ida tumina kawan. Tanda-tanda orang munafik di antaranya ada tiga Kalau berbicara dia berdusta Kalau dia berjanji dia bohong Kalau dia mempunyai kesepakatan atau diberi amanat maka dia pun melanggar amanah tersebut dia berkhianat. Kemudian setelah itu wafit pariyati laqiyahu buraida ibnu al-Husayn al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu fi 70 rakiban fa aslama huwa wa man ma'ahu wa sallu khalfahu salat al-isha al-akhirah akhirah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan lagi di tengah perjalanan berjumpa dengan Buraida bin Al-Husayn al adlari radhiyallahu anhu. Waktu itu Buraida, Buraida dengan rombongannya yaitu 70 penunggang penunggang kuda atau penunggang onta. Akhirnya Buraida bin Al-Husayn masuk Islam dan semuanya semua rombongan tersebut masuk Islam. Alhamdulillah. Inilah kabar gembira. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah Inna ma'al udri fa inna ma'al udri yusra, inna ma'al udri yusra. Tiap-tiap ada sulit, ada mudah. Satu kesulitan dibalas oleh Allah dengan minimal dua kemudahan. Ini sulit dicari, dicari, disisir, tidak ditangkap, tidak dibunuh. Subhanallah sekarang kabar gembira dari Allah datang 70 pengendara kuda atau onta masuk Islam semuanya. Tidak sedikit ini ya, jumlah yang cukup banyak. Bukan hanya itu, bahkan mereka semuanya sholat isya bersama-sama Rasulullah SAW menjadi makmum. Ini adalah kabar gembira. Kemudian, walaqiyahuma fi batni Ismawat, Ismiwat, Az-Zubair bin Al-Awwam fi rabbi min al-muslimin kanu qabilina min asy-Syam fakatahuma Az-Zubair thiyaban bayadan Kemudian di tengah perjalanan di sebuah lembah yang bernama Rim, Rasulullah Wasallam dan sahabat Abu Bakar bertemu dengan sahabat Az-Zubair bin al Awam. Waktu itu Az-Zubair bin al Awam dengan rombongan kaum muslimin yang mereka pulang dari negeri Syam. Jadi habis membawa barang-barang berdagang dari negeri Syam pulang lagi. bertemu di perjalanan dengan rombongan Rasulullah Wasallam. Lalu Az-Zubair bin al Awam memberikan pakaian yang indah kepada Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar itu pakaian yang berwarna putih. Inilah mungkin potongan kita pada pagi hari ini. Insya Allah berikutnya kita lanjutkan dengan mereka sampai di daerah Kuba. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari sini di samping faedah-faedah yang telah disebutkan tadi yaitu kisah-kisah ini menunjukkan tentang kesetiaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kandungan yang bisa kita ambil dari sini pentingnya kita mengatur strategi dan berhati-hati dari tipu daya musuh. Itu Rasulullah menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang, jalan alternatif untuk menghindarkan diri dari pandangan manusia. Kemudian juga dari kisah ini tampak pula oleh kita kekuatan fisik Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena kalau fisiknya tidak kuat, bisa atau tidak berjalan seperti itu. Malam berjalan, sambung lagi siang, berjalan perjalanan kekuatan fisik. Di sinilah kita perlu untuk juga latihan fisik perlu sewaktu-waktu diperlukan maka kita sudah siap dengan diri kita kemudian juga dari potongan kita ini tanpa bahwasanya kemurahan atau kedermawanan orang-orang pada masa Rasulullah SAW walaupun mereka jahiliyah mereka dermawan memang pada saat itu akhlak terpuji itu ada dan Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak terpuji tersebut Bagaimana dalam sabda beliau, "Innama bu'itu maka liman akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Sudah ada akhlak mulia dan beliau datang menyempurnakan. Kemudian dari sini tampak pula kemurahan dan kedermawanan serta baik hati Ummu Mahkad yang menjamu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian bukti betapa cinta Ummu Ma'bad kepada Rasulullah SAW. Cinta ya, beliau diamati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini bukti cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin. Kalau nggak cinta yang lihat aja nggak mau. Ini berarti cinta. Kemudian juga diperbolehkan seorang laki-laki berbicara dengan wanita dengan catatan aman dari fitnah dan itu pun ketika diperlukan. Itu pun ketika diperlukan ada hajat, ada perlu aman dari fitnah. Kemudian juga di antara kandungan kita ini hendaklah suami istri tidak saling cemburu kalau tidak ada hal-hal yang perlu dicemburukan. Ini diambil dari mana? Jadi kita hanya umum oh, makbat. kata umum apa dengan aku makbat? Walaupun aku mabar memberitahu tadi ada tamu lagi-lagi begini begitu, aku mabar nggak cemburu. Karena nggak ada yang perlu dicemburukan. Karena cemburu tanpa dasar bisa merusak rumah tangga. Kecuali kalau cemburu-cemburu yang memang ada dasarnya. Dan itu pun harus hati-hati dengan tabayun tidak tidak terburu-buru. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah di antara kandungan kisah ini pula yaitu kebenaran pasti oleh Allah dimenangkan. Pembawa kebenaran yang dilecehkan namanya akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diambil dari suara yang keluar di Mekah, di segala penjuru Mekah. Tidak tahu siapa yang mengeluarkan suara itu, ternyata ada yang memuji Rasulullah SAW dan orang-orang yang membantu beliau. Kemudian di antara kandungan kitab ini pula adalah mukjizat Rasulullah SAW dengan Kambing yang kurus kering Tidak mempunyai susu setetes pun Setelah disentuh oleh beliau Dan diperas ternyata keluar susu yang sangat banyak Dan memenuhi semua bencana yang ada Kemudian juga mukjizat beliau ketika dikejar oleh Surahah bin Malik Ternyata tidak bisa sampai dalam mengejarnya Karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara kandungan kita ini pula larangan kita mengundi nasib atau meramal nasib. Karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam dan membuat seseorang menjadi lemah. Jadi antum kalau mengundi nasib, ternyata datang nasib yang buruk. Bagaimana kita bantu? Misalnya antum baca bintang antum hari ini di koran ya. Ternyata dirama di sana minggu ini ekonomi sorot, asmara susah, Gimana antum? Susah atau tidak? Putus asa. Dan itulah menghilangkan itu keadaan dibuang jauh-jauh. Kita harus semangat. Kita harus semangat. Kalau ada musibah, tidak usah bilang seandainya sekiranya. Qadarullah wa masya'afa'al. Yang penting baik kita kerjakan. Kalau ragu-ragu istiqomah minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan potongan kita ini adalah pentingnya kita menepati perjanjian sebagaimana Surah bin Malik menepati perjanjiannya dengan Rasulullah dari dalam untuk saling menjaga keamanan. Kemudian juga di antara kandungan kita ini pula setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ketika Rasulullah dicari bahkan hendak dibunuh, ternyata ada 70 pengendara onta atau kuda yang masuk Islam. Kabar gembira. Tidak ada orang yang susah terus, tidak ada orang yang senang terus, tidak ada orang pertama terus, tidak ada orang menangis terus, semuanya berputar. Wasilkan ayyamu nudawiluha bainan Kadang orang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Kemudian di antara kandungan kita ini pula tentang keutamaan sahabat Quraidah bin Al-Husayn Al-Aslami dan juga keutamaan sahabat Az-Zubair Abdul -Awwam. Mungkin itulah yang bisa dijelaskan dari kisah ini. Wallahu a'lam dan sekarang sudah jam 8.45. Mungkin hari ini sampai sampai jam ini dulu ada daurah di Hilal Mata. Kalau untuk mau menghadiri silahkan dan insya Allah saya juga akan menghadiri di sana. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Farid bin Qasim Anus.